Zara Ar-Rasul al salatu wassalam Abul Haytham Al-Ansari. Beliau menziarahi rumah Abul Haytham Al-Ansari. Dan kisah yang sudah kita dengarkan bersama bagaimana Nabi Ali Salatu Wassalam yufid memberikan faedah. Ya. Dan bagaimana Abul Haytham mendapatkan banyak sekali faedah duniawi dan juga mada ukhrawi. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah bukan hanya dirasakan oleh sahabat Abul Haizam. Bukan hanya dirasakan oleh sahabat Abul Haizam. Nah, kalau dikumpulkan secara khusus pembahasan ya sahabat-sahabat yang pernah dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya kita akan mendapatkan sebuah pembahasan yang sangat tebal. Nah, dan masing-masing kunjungan Nabi pasti ada faedah yang ya bisa kita dapatkan. Nah, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ya dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Pernah suatu saat ya di Madinah ya, semua orang-orang Ansor terkena sakit. Ya, sakit humma. Humma yakni demam. Ya. Dan subhanallah Nabi mengunjungi semua rumah-rumah Al-Ansari. Semua dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, semua rumah dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya sakit. Yang seperti ini mungkin sulit untuk kita bayangkan, ya atau tidak? Ya, ini dikunjungi semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan ihtimam an-Nabi alaihi salatu wassalam bi usratis sahabah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam Naam memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga-keluarga para sahabat. Semua rumah-rumah orang Ansor dikunjungi oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Subhanallah terluput satu rumah tidak dikunjungi. Bashar manusia mungkin lupa dan seterusnya. Nabi sedang berjalan dikejar oleh ya eh, rumah yang belum sempat dikunjungi oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Baik, kemudian datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya dan didoakan kebaikan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, bahkan eh, didoakan jannah oleh beliau Ali Shallallahu Wasallam. ini khawatir kiram rahimah rahimakumullah ya. juga diantara contoh dan dalil bahwasanya di dalam Islam ya al usrah keluarga itu perkara yang sangat besar Nah, ketika Fathu Makkah, ya, ketika Fathu Makkah, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengunjungi rumah Ummu Hani, Ummu Hani, ya. Ummu Hani, e, dan disebutkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau sholat buha di rumah Ummu Hani delapan rakaat. Nabi Ali Shallallahu Wasallam sholat 8 rakaat duha fi baiti ummi Hani di rumah ummu Hani. kalau kita membaca pembahasan tentang sholat duha, mesti kita dapatkan kisah ini. Ya. Jumlah rokaat yang paling sedikit adalah dua rokaat. Kalau berbicara tentang rokaat yang paling banyak, disebutkan solat yang Nabi pernah melakukan rokaatnya paling banyak dalam solat duha adalah riwayat ini. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengunjungi rumah Ummu Hani wasalla fihi. Nabi Ali Shallallahu Wasallam solat di rumahnya Ummu Hani 8 rokaat. Tentu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah solatnya Nabi di rumah sahabatnya memberikan faedah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rumah itu. Kemudian juga ilmu yang bisa diambil oleh para sahabat dengan mereka melihat, menyaksikan kaifa yusallin Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam salat. Dan hadirnya Nabi ke tempat Ummu Hani diriwayatkan ila yaumina hadza sampai hari ini. Naam. Ini contoh yang lain. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengunjungi ya rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan istrinya Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bintu Rasulullah dan kisah ini juga insya Allah bukan kisah yang eh, gharib bagi kita semuanya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah ya, orang yang demikian kalau bahasa Jawanya apa? Prigel, ya. semekel, ya. semua pekerjaan dia apa? dipegang oleh Aisyah, oleh Fatimah, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sampai Ali bin Abi Thalib ya merasa kasihan kepada Fatimah dan ingin menyampaikan usul, yakni bagaimana agar lebih ringan pekerjaannya. Maka berkatalah Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, wahai Fatimah, ya, saya mendengar Rasul Ali Shallallahu Wasallam punya budak. Coba kamu pergi ke tempatnya Rasul Ali Shallallahu Wasallam, ya, minta satu budak. Dan itu sesuatu yang Nabi memang ya Nabi sendiri berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, is'ali min mali ma syi'ti. La ughni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah, mintalah sesuka kamu apa yang aku miliki berupa harta. Tetapi urusan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah. la ughni anki min Allahi syai'a. Saya tidak bisa membela engkau di hadapan Allah kecuali ketika seorang itu apa? beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Fatimah kepada Nabi Ali salatu wasallam dengan maksud tadi. Meminta budak kepada ayahandanya. Begitu sampai di rumah Rasul Ali salatu wasallam tidak didapatkan Rasul, Rasul sedang pergi. Hanya mendapatkan salah satu dari istri Nabi Ali salatu wasallam kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Pulang Fatimah Ya, Nabi alaihi Wasallam, wassalam ya, begitu sampai ke rumah mendapatkan berita kedatangan Fatimah. Kedatangan Fatimah disampaikan kepada Nabi alaihi Wasallam. wassalam. Nah, dan maksud Fatimah juga demikian sampai kepada beliau. Sesungguhnya merupakan hal yang mudah. Apalagi beliau seorang ayah. Suatu hal yang mudah mengutus utusan memanggil lagi siapa? Fatimah kan mudah. Suatu hal yang wajar demikian. Tetapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam berangkat sendiri ke rumah Fatimah. Dikunjungi Fatimah dan Ali ibn Nabi Talib. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke kamar keduanya. Ya. Nah, berjumpa dengan keduanya dan kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada Ali, kepada Fatimah, yang makna sabda Nabi Ali salatu wasallam, "Maukah aku berikan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta?" Nah, meminta apa? Budak. Apa tujuannya? Agar ya, urusan duniawi di mana? Di rumah lebih ringan, pekerjaan dan seterusnya. Tentunya membantu juga urusan ukhrawi. Kemudian ternyata Nabi Ali salatu wasallam datang kepada keduanya menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Artinya kalau ini diambil, kalau ini di ya dilaksanakan mesti akan mendapatkan faedah lebih daripada ya datangnya seorang budak. Maukah aku ajari kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Maka dijawab tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengajarkan ya Sabbihillah bertasbihlah kepada Allah sebelum tidur salasan wa salasin 33 kali. Kemudian bertahmidlah salasan wa salasin 33 kali. Kemudian bertakbirlah 34 kali. Jadi 100 semuanya. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Itu lebih baik dari yang kalian minta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sungguh saya tidak pernah meninggalkan zikir ini, wirid ini sebelum tidur, semenjak saya mendengarkan sampai pun dalam perang, ya, dalam perang apa namanya, Siffin, ya, perang yang e, besar tentunya, baina al-fi'atain al-azimatain al-muslimin, ya, barisan yang berada di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dan juga yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib sampai dalam keadaan perang fitnah pun beliau tidak lupa untuk membaca zikir ini. Padahal itu terjadi pada tahun 37 Hijriah kurang lebih. Artinya ya semenjak beliau mendengar taruhlah pada tahun 11 Hijriah sampai tahun 36 ya. 25 tahun tidak pernah meninggalkan zikir ini qabla an-naum sebelum tidur. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Dan betul-betul keduanya Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah merasakan ya manfaat yang demikian besar pada keluarga mereka. Ini contoh yang lain ya khawatir kiram. Kedatangan Nabi kepada keluarga-keluarga para sahabat, wabil khusus di sini adalah putri beliau, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan faedah yang beliau berikan kepada keduanya. Ya. Nah, Kita sebut satu contoh yang lain ya khawatir kiram. Rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengunjungi bait Ummu Sulaim. Rumahnya Ummu Sulaim. Di situ ada Anas. Anas bin Malik. Ya. Tapi Anas bin Malik. Dan bagaimana Nabi dan sholat di rumah keduanya. Sholat di rumah Ummu Sulaim. Ya, di tempat Anas bin Malik. Ya. Sampai waktu itu disediakan ada tikar, tikar yang sudah lama usang, ya, sampai dibersihkan dulu untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam sholat di rumah Anas bin Malik. Intinya ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah ya. Kalau seandainya dikumpulkan ya Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi rumah-rumah sahabat sungguh sangat-sangat banyak kita dapatkan mengunjungi untuk iadatul mariyub, untuk menjenguk yang sakit. Ya. Seperti tadi, semua rumah orang ansor didatangi. Semua rumah orang ansor, subhanallah. Ya. Baik. Dan barangkali kita juga tidak lupa, ya Nabi pernah tinggal di rumah Abu Ayyub al Ansar. Wadalika fi awali hijratih. Ketika awal hijrah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nah, beliau tinggal di rumah siapa? Abu Ayub Al-Ansari. Tentu ya, beliau di antara sahabat yang paling mendapatkan faedah. Menjadilah keluarga yang terbaik, yakni di antara keluarga-keluarga para sahabat. Ya, keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa ala. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Sedikit melengkapi pembahasan yang telah lalu ya. Tentu ini pembahasan yang cukup panjang. Seandainya dikumpulkan ya, riwayat-riwayat tersebut, kemudian kita eh, kumpulkan kalam para ulama ya, terkait dengan kehadiran beliau di rumah-rumah para sahabat, ya faedah yang agung, faedah yang besar. Wallahu a'lam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya. Di antara perkara yang menunjukkan ya upaya Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk memperbaiki usrah, ya, memperbaiki usrah. Ya, di samping Nabi mengunjungi rumah-rumah para sahabat, memberikan faedah dan yang semisalnya, juga Nabi alaihi Shallallahu Wasallam beliau memberikan bimbingan ya Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyadat untuk semua komponen-komponen yang menjadikan keluarga itu baik. Setiap kita berkeluarga mesti ada banyak hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam memberikan bimbingan. Taib. Coba kita lihat ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di dalam keluarga ada suami, ada apa? Istri. Nabi Ali Sulatusan telah memberikan bimbingan yang sempurna apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang apa? Suami. Sebaliknya Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga sudah memberikan bimbingan yang sempurna tentang apa yang dilakukan oleh seorang apa? Istri. Ada suami, ada istri. Semua diberikan bimbingan. Taib. Dan ada contoh dari beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kita lanjutkan. Di rumah ada orang tua dan ada anak-anak. Dua arah yang berbeda yang memiliki apa namanya? muamalah. Maka Nabi Ali salatu wassalam sudah memberikan bimbingan yang sempurna kepada orang tua tentang apa yang seharusnya mereka lakukan kepada apa? anak-anaknya. Sebaliknya, Rasul Ali Shallallahu Wasallam sudah memberikan bimbingan yang sempurna kepada anak-anak, yakni kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak terhadap siapa? Orang tua. Nah, berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah kita di dalam ya berumah tangga, di dalam berkeluarga mesti ya berhubungan dengan aljar. Berhubungan dengan apa? Aljar tetangga. Nah, Nabi Ali Shallallahu Wasallam sudah memberikan bimbingan yang sempurna tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh kita ya sebagai seorang Muslim kepada tetangga-tetangga kita. Baik tetangga itu Muslim atau tetangga itu apa? Kafir. Subhanallah. Tidak dibiarkan manusia kemudian mencari jalan sendiri. Tidak dibiarkan manusia untuk eh, mencari apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian yang keempat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita sebagai keluarga mesti tidak lepas dari tempat berteduh. Ya ini rumah, apakah itu rumah dinas ya atau rumah sewa atau rumah sendiri. Nah, rumah menaungi mata Eh, sebuah keluarga. Nabi telah memberikan bimbingan dengan sempurna kepada kita semuanya tentang apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan rumah-rumah kita. Taib, apalagi khawatir kiram yang terkait dengan apa? Dengan keluarga kita. Masih ada yang tersisa, yakni sebuah keluarga dengan kerabatnya. Dengan kerabatnya, rahim. Ya. Pamannya, bibiknya. Nah, dan yang semisalnya ya termasuk dari eh, kerabat dekat atau kerabat apa jauh. Nah, sehingga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, Islam itu menjamin ya, menjamin ketika kita betul-betul mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka sebuah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Kalau salah satu dari komponen-komponen ini kemudian kita menyimpang, ya itulah yang menjadikan sebab ya kerusakan dalam keluarga, ya, kerusakan dalam bertetangga, ketidaknyamanan hidup, permasalahan demi permasalahan. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dan semestinya kita sebagai seorang muslim terlebih seorang sunni salafi ya wajib mempelajari ini semuanya Wajib mempelajari ini semuanya. Tapi kita akan menyebutkan amsilah. Kita sebutkan beberapa contoh ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang kalau masing-masing contoh ini kita bertanya kepada para ulama, kemudian kita membaca kalam mereka, kita akan mendapatkan pembahasan yang juga tentunya ya semuanya penuh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada seorang suami ya untuk dilakukan untuk istrinya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ar-rajulu seorang laki-laki itu ya ra'in, dia sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab fi ahlihi dalam urusan keluarganya, anaknya, istrinya. Nah, wahwa mas'ulun dan dia akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyati tentang apa yang dia pimpin. Ini saja sudah cukup ikhwatul kiram. Kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri-istri kita. Tentang anak-anak kita. Mada fa'alna bihim. Apa yang sudah pernah kita lakukan kepada mereka. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita merasa aman. Ketika kita zalim dalam ucapan, zalim dalam perbuatan. Ya, kambing saja tidak lepas dari kisos. Kambing yang apa namanya tidak bertanduk dan yang bertanduk. Kita mendapatkan pesan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika haji wada, subhanallah dalam haji wada, ikhwan, sampai masuk dalam khutbah beliau. Ya. Wasiat Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada kita para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri. Sampai Nabi mengatakan sungguh kalian ya telah mengambil mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi halal atas kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya sebuah misakon ghaliwan, sebuah perjanjian yang demikian ghalil. Sampai akhirnya mereka menjadi halal bagi kita. Makanya kita diberi pesan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian ya baik kepada istri-istri kalian. Nah, sebuah ayat yang ayat itu ya mengumpulkan semua perbuatan baik seorang suami kepada istri perintah Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf ma'ruf fil qaul ma'ruf dalam ucapan wal ma'ruf fil fi'l ma'ruf dalam perbuatan ma'ruf fil nafaqah ma'ruf dalam nafaqah ya, ma'ruf dalam terbiah mendidik mereka. Semua bentuk ma'ruf. Terus gimana saya berbuat ma'ruf? Ada contohnya Nabi kita Ali salatu wasallam beliau mengatakan wa ana khairukum li ahlihi dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap apa? Ya, keluarganya. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, khulasah kesimpulan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan arahan, irsyadat kepada para suami. Dan bukan hanya suami saja ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang diberi bimbingan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kadzalika zaujat, demikian pula para istri. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam sesungguhnya seorang istri itu adalah ra'iyah menanggung jawab ya, di rumah suaminya wahia mas'ulah dan dia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ra'iyahnya. Suami pergi mencari nafkah, ya. Suami pergi dengan urusan yang bermacam-macam, urusan keluarganya, ya, urusan dirinya sendiri, urusan masyarakat barangkali. Nah, laki-laki banyak urusan. Ya. Mungkin sebagian mereka menjadi waliul amr, sebagian mereka menjadi ini itu, sebagiannya lagi menjadi jais, menjadi tentara. Ya yang menjaga perbatasan, yang sebagian mereka harus melakukan sekian banyak pekerjaan. Meninggalkan rumahnya, ada anak-anaknya di situ, ya. Subhanallah. Nah. Peran seorang wanita demikian besar, ikhwatul kiram. Artinya, ya Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada mereka. Ya. Tidak bisa sembarangan seorang wanita membiarkan tamu masuk ya, tanpa izin apa? ya suaminya ya apalagi orang yang bukan apa mahram ya dia punya tanggung jawab tentang terbiah anak-anaknya dia punya tanggung jawab terkait dengan harta suaminya ya sebuah tanggung jawab ya sebuah tugas yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadikan seorang wanita untuk bisa berbuat baik, berbuat baik, ya. bertanggung jawab atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya bebankan kepada mereka. Di samping pahalanya juga besar, pahalanya besar yang akan didapatkan oleh kaum wanita. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, "Ida salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hasanat farjaha." Nah, wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min hayf abwabil jannati syi'ti atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Idza salatil mar'atu khamsaha jika seorang wanita salat lima waktu, dia jaga salat lima waktunya. Ya, di rumahnya. Ya, sebagai seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fi baitiha di rumahnya salatil mar'ah. Salat lima waktu. Wasamat syahroha. Kemudian dia berpuasa bulan Ramadan. Somat syahroha. Wahasanat farjaha. Dia menjaga ya farjaha. Ya, kehormatannya. Wa ata'at ba'laha. Dan mentaati apa? Suaminya. Mentaati suaminya. Fil ma'ruf tentunya. Dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Apa pahalanya? Nanti pada hari kiamat qilalaha akan dikatakan kepadanya udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke dalam jannah ya, dari pintu manapun kamu suka. Nah, sebagian ahlul jannah hanya dipanggil dari satu pintu, ya. Ini wanita dipanggil dari apa? Semua pintu. Terserah mau masuk pintu mana, subhanallah. Apa bukan sebuah kemuliaan? Tapi sebuah kemuliaan yang dibaliknya ada tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab. Dan sebenarnya wanita itu mulia di dalam Islam ini. Nah, di dalam Islam mulia. Tidak ada tuntutan wanita menjadi wanita karir. Ya, nah, orang memandang dengan cara pandang yang yang yang berbeda. Namun ketika seorang melihat dengan cara pandang agama, maka dia akan mendapatkan ya sebuah kemudahan ya dan dibaliknya ada pahala yang besar. Ini contoh ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kalau seorang suami ya, dia betul-betul baik di dalam melaksanakan kewajiban dia. Demikian pula seorang istri melaksanakan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan tugasnya. Ini merupakan bagian dari keluarga yang akan jadi baik keluarga itu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula nah seorang apa namanya eh, ayah dan ibu diberi bimbingan terkait dengan anak-anaknya. Mada ya yaf'alun apa yang seharusnya dilakukan. Kalau Allahu jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. Taib. Disebutkan di dalam tafsir tentang ayat ini diantaranya adalah perintah kepada keluarga untuk memberikan apa namanya pendidikan kepada anak. Adibuhum, ya, berilah pendidikan kepada anak-anak kalian ya. dengan adab yang baik, dengan agama, Naam. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' Perintahkan anak-anak kamu untuk melakukan salat. Ya. Ketika umur tujuh tahun. Nah, dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun. Dan dalam melaksanakan hadis ini pun kita harus juga berdasarkan sunnah. Baik. Sudah ada contohnya dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya, jangan sembarang kita di dalam apa namanya memukul anak-anak, misal. Ini hanya sekedar contoh, ikhwatul kiram. Bagaimana Islam membimbing orang tua terkait dengan anak-anak mereka. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga ya membimbing bagaimana kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua. Suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya eh, di atas mimbar tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah ada apa engkau mengucapkan amin, amin? Nabi mengatakan datang Jibril Ali Shallallahu Wasallam. Oh, sahabat tidak ada yang lihat. Datang Jibril. Ya. Kemudian Jibril eh, mengucapkan beberapa kalimat, ya, di antaranya. Ya Raghima anf imri'in. Celaka seseorang. Celaka seseorang yang mendapatkan salah satu atau dua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, ya. apalagi di masa tuanya, kemudian dia tidak masuk ke dalam jannah. Kemudian dia tidak masuk ke dalam jannah. Artinya, ya, ketika seorang mendapatkan orang tuanya masih hidup, satu, apalagi dua, dan dia bisa berbakti kepada keduanya, dakhalal jannah, dia mudah untuk masuk jannah. Nah, kadang kita ini lupa dengan orang tua. Ya. Perhatian pada anaknya, istrinya, memang kita harus punya perhatian. Ya. Tapi di situ ada pintu jannah yang kita harus berpikir. Ayah masih ada, ibu masih ada. Ya. Baik. yang di situ kita akan mendapatkan kemuliaan. Qala jalla wa ala Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Juga Allah memerintahkan agar kita sebagai anak ya berbuat baik kepada orang tua, bergaul dengan mereka, mempergauli dengan adab yang hasanah dengan perbuatan yang ma'ruf meskipun mereka memerintahkan kita berbuat syirik. Sampai demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Dan ketika kedua orang tuamu memerintahkan kamu berbuat syirik, jangan taati mereka dalam hal ini. Tetapi dalam urusan dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah mereka dalam ya urusan dunia dengan pergaulan yang apa? Yang ma'ruf, yang baik. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga contoh ya, bagaimana perhatian Islam, perhatian Rasul untuk membimbing kita sebagai orang tua, apa yang seharusnya dilakukan kepada anak-anak kita dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh seorang anak kepada apa? orang tua mereka. Suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal?" Nah, taib disebutkan iman kepada Allah, Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Suma ayyu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah disebut sesudah mana? Birrul walidain. Naam. Birrul walidain. Taib. Dan seterusnya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya, terkait tetangga juga demikian. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, ini tadi sudah ayah dan is, eh, ayah dan anak, sebaliknya anak, eh, orang tua dengan anak atau suami dengan istri. Kemudian tetangga juga demikian. Kaulah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, mengkana "Yuk yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah, fala yu'li jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, Jangan menyakiti apa? Tetangganya. Dan yang terakhir, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, hubungan kita dengan kerabat juga demikian. Ya, hubungan kita dengan kerabat juga demikian. Ya. Kita punya adik, ya, nah, rahim kita. Baik, rahim kita. Sudah diatur bagaimana hubungan kita dengan rahim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang maknanya siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan zakatnya, apa namanya? rezekinya, fal yasil rahimah. Nah, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ya suka untuk apa namanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung apa rahimnya. Ini terkait dengan rahim orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Lalu gimana dengan istri mereka? Istri mereka, istri adik kita misalnya, nah atau istri-istri kerabat itu juga sudah diatur. Nah, Nabi pernah mengatakan, iya kum wadduhul fin hati-hati kalian masuk kepada wanita-wanita yang bukan mahram ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifal hamu? Bagaimana dengan hamu? yakni ipar, contohnya. Nabi Ali Sulatu Wasallam mengatakan alhamu al maut. Ya, ipar itu adalah maut. Kalau kita tidak hati-hati, orang kan kadang apa namanya menganggap ya dulur dewi, tidak apa-apa kita masuk ke dalam duduk dengan ipar kita, padahal bukan apa mahrom. Nah, ini contoh ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah e, maksud dari yang kita sebutkan di sini hanya bab kita mengingatkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang yang sempurna, agama yang agung, ya, yang betul-betul memperhatikan ya sebuah keluarga sehingga keluarga itu menjadi baik. Tugas kita, mahasiswa muslimin, kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam pada masing-masing yang diajarkan oleh beliau agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan basirah, dengan baik. Nah, dan tersisa satu masalah yaitu apa yang dibimbingkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam terkait dengan rumah-rumah kita ini juga ya menjadi pembahasan tersendiri yang Nabi Ali Shallallahu Wasallam berikan perhatian yang itu menjadi salah satu sebab baiknya keluarga-keluarga kaum muslimin.